Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Bu ya. Uh, saya apa uh, memberikan apa namanya uh, pertanyaan pertanyaan yang pertama mengenai uh, satu aja dipilih yang paling penting tentang ini Pak uh, perkembangan Islam di, di di dalam negeri di Indonesia dengan di luar negeri. Kita lihat bahwa di apa di dalam negeri di Indonesia sendiri uh, fenomena-fenomena semacam Gustul Fikri, kemudian apa eh, perang pemikiran, kemudian juga apa namanya eh, semakin menjauh, menjauh apa menjauhnya umat Islam terhadap ajaran Islam sendiri, kemudian eh, apa namanya eh, mungkin efeknya terhadap efeknya kepada pergaulan bebas, kemudian pemurtadan di mana-mana itu kalau dalam kacamata saya apa namanya terkait dengan apa namanya ya e, dakwah ya jadi banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang yang apa namanya jauh dari akses dakwah ya e, mungkin juga karena apa namanya keterbatasan kemudian juga karena apa namanya e, kondisi geografisnya jadi contohnya di, di dalam di daerah pedalaman di mana kondisi ekonominya sangat kurang banyak sekali kita temukan uh, apa namanya mereka yang tadinya Islam menjadi uh, murtad gitu itu juga dijumpai di di kota-kota besar de, uh, eh, dengan adanya apa namanya pergaulan pergaulan bebas kemudian juga nikah antara antar agama kemudian nanti yang tadinya Islam jadi murtad gitu, dan hal-hal lainnya pertanyaannya uh, ya itu eh, kontradiksi dengan apa namanya dengan kondisi di luar negeri kalau di luar negeri eh, malah perkembangan Islam cukup bagus ya kalau saya lihat ya karena apa namanya eh, pemegang-pemegang agama di luar negeri seperti Dr. Sore Naik itu dalam apa diskusi-diskusi ilmiah terhadap pemuka agama lain apa namanya um, sangat sangat apa namanya uh, membuka mata pemuka agama lain bahwa ajaran non, uh, Nasrani adalah salah contohnya seperti apa namanya Isa adalah bukan Tuhan karena dalam uh, kitab mereka tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan dan banyak sekali apa namanya bukti-bukti bahwa yang selama ini mereka ajar ajarkan apa selama ini yang mereka tekuni umat mereka banyak sekali kontradiktif dengan isi dalam kitab mereka pertanyaan saya uh, tadi terkait, dengan apa namanya perkembangan uh, Islam ya di mana di, di, di, di Indonesia itu semakin inilah mungkin kalau saya lihat semakin menurun mana uh, apa namanya semakin jauh dari ajaran agamanya kemudian juga tadi karena mungkin kita belum siap untuk perang pemikiran Hosul Fikri dengan media-media barat media-media kafir mungkin itu kemudian juga tentang apa namanya kesiapan generasi kita terhadap apa namanya eh, tadi pemikiran-pemikiran dari luar terkait dengan dengan apa namanya pendidikan Islam terhadap anak-anak kita. Terima kasih bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah dakwah kemudian perang pemikiran. Orang pemikiran ada dari masa ke masa. Dan selagi mereka semua masih punya otak, pemikiran terlalu terjadi apalagi atas dasar otaknya orang yang punya keimanan yang berbeda secara otomatis akan terjadi pemikiran kalau perang pemikiran tidak hanya hari ini saja dari dulu sudah terjadi bahkan dulu lebih dahsyat lagi di dalam Islam dalam tubuh Islam ada kelompok akidah sesat yang sangat kuat menguasai dunia dari segi ekonomi menguasai dunia yaitu kaum Mu'tazilah pemikiran sudah ada perang pemikiran dahsyat Mu'tazilah bisa bahkan kaum Mu'tazilah itu adalah masyhur dengan kecerdasan mereka dalam berdialog berpikir tapi kebenaran tetap akan muncul akidah ahli sunnati wal jamaati asyariyati pemikiran, kemudian lagi juga pemikiran dengan di luar Islam juga terjadi dari masa ke masa nah, pemikiran akan tapi yang jadi masalah sekarang lebih dari itu perusakan akal Berapa pemikiran ada akan tapi bagaimana rusaknya moral ini sehingga mereka tidak bisa berpikir lagi karena dia menjadi orang yang rusak sudah ahli zina, ahli maksiat, ikut hura-hura sehingga sudah tidak mendukung, nggak pakai perang pemikiran jadi kita jangan terlena kalau perang pemikiran sudah lebih enteng dari masa ke masa ada dan di sekolah sudah dan orang beriman susah dirubah keimanannya tapi yang menjadi masalah adalah orang ahli maksih ya sudah tidak peduli dengan agamanya apakah dia eh, mau melakukan haraman ini jadi akhlak ini loh yang dirusak wanita-wanita kita direndahkan dinodai dijadikan mm, alat untuk menyebarkan media untuk menyebarkan produk dan sebagainya dipajang sana sini wanita-wanita jadi wanita rendah sudah begitu secara otomatis pemikiran yang mereka tawarkan akan mudah diterima anak kita termasuk na'udzubillah anak kaum muslimin yang hura-hura yang membesarkan acara konser pun juga anak-anaknya Pak Haji ini kan problem mereka ini yang jadi musilah sehingga pemikiran mudah kalau pemikiran salah itu di dalam kalangan ahli iman tuh enteng jadi yang perlu dikalikan orang yang ahli iman nggak bakal nggak mudah terpengaruh jadi permasalahan kita di samping memang ada kalau pemikiran dari lama akan tapi kebejatan itu tidak separah di hari-hari ini dan itu pun juga tidak lepas dari di era global ini dikatakan bahasa ini di era global global di di era informasi ini pesat tidak seperti zaman dulu zaman zaman pertanian kemudian industri sampai sekarang teknologi ini di era yang ketiga ya, teknologi ini dahsyat semuanya anak-anak mohon maaf mungkin kita ngelihat gambar mohon maaf anggota tubuh seorang wanita yang namanya paha saja itu hampir tidak pernah melihat dulu mungkin tapi sekarang dipajang di promo-promo di kota-kota ini waduh ini yang repotnya jadi kepala desanya atau pak bupatinya itu ini iya, inilah ada di mana-mana. Gambar-gambar yang tidak pantas, belum lagi televisi kayak begitu. Nah itu merusak akhlak anak-anak kita semuanya. Kalau sudah rusak akhlaknya nggak pikir, nggak usah pakai perang pemikiran, nggak usah pakai perang, dia sudah nyerah dia. Jadi pembenahan akhlak ini penting sekali. Bagaimana anak kita itu menghindari daripada tontonan-tontonan semacam itu? Karena kalau dengan pemikiran dialog yang berdialog hanya beberapa saja. Agar tapi yang repot dan menjadi berat masalahnya adalah jika orang itu adalah bajunya kayak orang Islam apa keluarganya kata KTP-nya Islam keluarganya Islam tapi lihat cara berpakaiannya bukan orang Islam ini pakai pemikiran ini ya. kemudian dandanannya nggak menutup aurat cara pergaulannya naudzubillah zinaan jadi bebas mabuk ikut-ikutan ini yang luar biasa mengerikan makanya untuk menyelesaikan semacam ini adalah kalimat istilahnya ini apakah terbatas oh enggak kita kuat sekali untuk berdakwah cuman pernah yang menjadi masalah potensi kita tidak pernah di digali lalu digabungkan dakwanya sendiri-sendiri dakwanya sendiri-sendiri orang apakah Indonesia ini kurang orang kaya wah tidak kurang orang kaya bahkan kalau kita kemarin bingung urusan media-media Islam kita lalu mengatakan belum ada televisi yang kelas nasional yang televisi islami baik ya pertanyaan apakah tidak ada di antara TV nasional itu yang punya orang Islam atau ada kan ada yang punya satu atau dua orang Islam permasalahannya adalah apa kita ini tidak pernah mau menggali potensi dirinya kalau seandainya beliau-beliau ini yang punya punya itu lalu sadar dakwah beres semuanya kita tidak kalah kekayaan kita dengan orang di luar Islam kita hebat, kita kaya akhirnya dakwanya masing-masing sekarang ustadz itu dengan ustadz tetangga aja nggak akur gimana padahal gurunya sama itu ini kan problem di kita akhlak ini problemnya kalau akhlak diberesi beres ini sama gurunya sama bahkan mungkin bapaknya sama ini gara-gara ngurusi pondok sudah gak akur gimana mau berjuang melawan sesuatu yang besar dan mereka akan selalu kompak untuk menyerang kita na'udzubillah kompak kalau sudah untuk menyerang kaum muslimin wah mereka kompak bagaimana kita ini kelompok kecil saya tidak kompak kalau kita kelompok besar tapi di antara kelompok-kelompok kecil ini gak kompak jadi kelemahan kita adalah satu adalah kita sering berdakwah dengan sendiri-sendiri tidak menggali potensi tersebut kemudian juga kita tidak pernah mencoba untuk memahami perkembangan sehingga tidak peka dengan perkembangan sehingga ya tertinggal saja monoton musuh-musuh Allah berkembang dalam menyelesaikan menghancurkan Islam berkembang teknologi dipakai oleh mereka media-media yang dahsyat mereka kuasai sehingga mereka dari tengah negeri kafir sana pun bisa mengirim gambar-gambar yang gak benar ke anak-anak kita lihat mengirim sesuatu yang nggak baik kepada anak-anak kita bagaimana ini yang terjadi ya itulah mereka memanfaatkan ini semuanya lalu kitanya sok orang warok haram nggak bisa ada habislah anak-anak kita anak kita kita belajar warok anak kita nggak diajari warok yang dikir di masjid hanya bapaknya sama mbahnya saja sampai pagi dikirnya anaknya di mana oh bapaknya itikaf anaknya dengan internet coba nah, ini kan problem kita ini di rumah kita tidak kita benahi masalah jadi problem akhlak ini kalau sudah akhlak terjaga sehingga anak kita pantang untuk menonton yang demikian pantang bergaul dengan orang yang salah secara otomatis akan terjaga iman itu semuanya dan memang sisi lain perang pemikiran dan pemikiran tidak semua orang pemikiran ini adalah tentang dialog diskusi ilmiah dan sebagainya di luar sana di luar sana umat Islam di sebagian negeri-negeri kafir memang ada yang aman tentram tidak ada masalah kenapa yang demikian karena memang Islam itu indah di mana-mana kalau kita memandang cara pandang yang beda dong yang jangan <laughs> karena Pak Islam itu di mana-mana indah tidak membuat keributan aslinya semacam itu tapi juga ada di sebagian negeri itu lihat karena muncul Islam yang suka ngebom dan sebagainya kita pernah masuk ke satu negeri kafir ternyata di negeri tersebut isu tentang pertama kali kita masuk dengar cerita nih di, di, di, di imigrasi bilang gimana bom di Jakarta no, mata Islam ngebom Jakarta nah, kita sudah enak banget kita pakai kopi saya Muslim ngebom Jakarta nih jadi kita di diajak dengan dengan akhirnya kita cerita dengan mereka orang-orang yang ada di sana katanya apa memang ini gara-gara kasus teror teroris yang ngaku Islam itulah kita juga kadang-kadang gerak kita juga semakin salah tapi kalau Islam yang disebarkan oleh kaum ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati asyariyati ke penjuru dunia dan maturidiyah nyaman, tentram dan dia mengatakan kami aman tapi gara-gara informasi sementara kita ini gak punya media untuk mengkanter tapi mereka itu membaca berita sekarang itu kejadian di Indonesia hari ini menit itu sudah diberitakan di negeri wow oh, di Indonesia terjadi kerancuan seorang muslim melakukan gini orang kan gak ngerti Islam itu kalau ada yang Islam ngaco Islam bener kan ini media juga sementara kita tidak melek media Ya, ya. oh hebat yang ngurusi pondok Masya Allah jazakumullah ya, ini harus pondok mencetak ulama akan tapi ilmu pondok bagaimana bisa disebar makanya kita tidak boleh kalah memanfaatkan hmm, <coughs> kita juga tidak menyalahkan kalau orang ingin selamat diri kalau orang untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya boleh misalnya keluargaku tidak boleh berurusan dengan HP keluargaku tidak berurusan dengan televisi di kampungku tidak ada televisi ya silakan nah kamu menyelamatkan keluargamu tapi tugasmu tidak hanya untuk menyelamatkan keluargamu itu loh orang setiap hari dengan televisi dan radio itu mau diapain itu mau kita larang juga ditertawakan kau nanti ya hari begini begitu tapi, ya, tapi bagaimana ini sudah zamannya banjir ini zamannya banjir tuh zaman dunia informasi mau tidak mau ternyata anaknya dia pun juga pakai dunia diam-diam punya HP di kamarnya nggak tahu bapaknya gitu <laughs> nggak tinggi gitu ini nggak bisa itu semuanya makanya benar apa kata guru mulia Habib Abdullah mengatakan bahasanya ente itu di zaman banjir kalau ente zaman banjir masih bikin bendungan mati kau hancur sekarang kau membuat aliran-aliran biar banjir bisa terkurangi makanya apa alirannya itu ente warnai media warnai semuanya itu lihat karena orang sudah berada di sana sudah ayo warnai buat media yang serupa buat makanya yang berikan motivasi kita media adalah guru mulia Abdullah Baharun terus baru ditanya sampai hari ini kita selalu ditanya bingung mana televisinya sebentar ya Habib insyaallah ada di surga nanti ngirim televisi mana mana, mana? kalau radio kan tidak laporan saya jadi orang pemikiran kalau zaman sekarang jangan mengandalkan pemikiran media untuk kalau pemikiran kita sudah benar mateng permanen sudah nggak bisa diganggu-ganggu masalah namanya maklumin ad-din bidorurati anak kawatik tawabit sesuatu yang nggak bisa diragu sudah ada cuma bagaimana kita mengirimkan berita ini ke dunia ini loh makanya kemarin dibahas masalah media oh, berita dirubah kalau orang Wong jangankan kok berita kita, oh. berita kitab suci Injil dirubah kok. Apalagi cuma omongan kita dirubah. Wong yang namanya Abdullah menjadi ibnu Allah, Ayo, ini ini ini dari media. Dirubah tadi omongan kita sampai sana bisa berbeda nanti. Nah ini, jadi betul yang ditanyakan memang ini problem kita. Makanya ayo kita melek teknologi, berusaha kokompakan. Jadi jangan sendiri berjuang. Dan Islam indah, akidah yang benar. Makanya Anda jangan mendukung akidah kecuali akidah yang benar, hati-hati. Karena akidah bikin gerah, bikin orang menjadi di sesama nggak enak. Akidah selain akidah ahli sunnati wal jamati asyariyati hati-hati anda kalau berjuang di belakangnya kenapa ada teror dan sebagainya oh temennya ada. masa di masjid di bom ini kan aneh coba kalau dilacak dia berguru kemana coba tanya semua yang ngebom begitu kecuali yang susupan misalnya ada santri keluaran santri na'udzubillah misalnya al-bajah hanya labelnya satu dipakai al-bajah dididik sama orang di luar al-bajah misalnya untuk ngebom misalnya biarpun tujuannya untuk mencoreng al-bajah semoga tidak ada yang demikian atau kami tidak membuat contoh pondok yang lain supaya tidak uh, tidak ini contoh tapi bukan dari kita pendidikan kita yang nggak boleh ngebom masjid yang nggak boleh orang sholat kok di dibom biarpun kita ada perbedaan pemikiran masalah keimanan dengan dia misalnya anggap saja dia akidah sesat pun tidak boleh karena dia ahli iman la ilaha illallah sesat dalam pemikiran bukan berarti harus saya bom di masjid dan demikian ini nah, ini mengebom dia coba dilacak pengebom-pengebom itu gelar kemana itu ikut kemana biarpun ternyata mereka setelah itu nya mengatakan oh bukan itu bukan didikan saya no. iya iya bukan dia ngaku bukan didikan saya dia itu salah berpikir eh, salah berpikir itu yang yang rumus-rumus kesalahannya kamu yang menetapkan dikit-dikit dikatakan kafir orang lain lah kafir itu kan murtad. dia tuh atas dasar pemikiran yang benar menurut dia karena apa orang murtad harus di dibunuh apalagi pakai dalil Al-Quran malam yahkum bima anzalallahu faulakahumul kafirun semua yang tidak menghukum menjalankan hukum Allah kafir pemerintah ini adalah hukumnya kafir loh ente yang ngajari kemarin pun ente mengatakan tidak itu bukan urusan saya ente yang mengajari kalau Islam dibawa oleh orang-orang itu rusak orang boleh ini makanya Islam adalah indah makanya jangan sampai anda mendukung Islam-Islam yang semacam itu karena itu merusak nama Islam itu sendiri nah, biarpun makanya tingkat keekstriman itu adalah berbeda-beda cuman dasarnya sama dasarnya mudah mengkafirkan tidak tadi loh mengkafirkan mengkafirkan mudah mengkafirkan itu dasar kemudian dasarnya apa berkembang sehingga ada muncul ruang sangat ekstrim sampai ngebom yang nggak bisa ngebom cemberut sama teman <laughs> neraka libit nah, itu macam-macam kemampuannya nah ini ini loh ini yang harus kita faham. rasanya dunia kita semacam itu kemudian memang kerusakan akhlak di orang yang di kalangan kaum muslimin terlihat lebih parah daripada yang terjadi di negeri kafir itu sendiri kenapa ada maksud orang-orang di luar Islam kalau ingin bermain ya tempatnya kaum muslimin kalau mereka akan merusak hanya sekelompok kecil di negerinya sana nggak akan nggak akan merubah dunia untuk perpandangan picik kepada seorang muslim misalnya apa di negeri sebuah negeri kafir ada sekelompok kaum muslimin 500 100 eh, eh, atau 1000 orang kalau dia merusak 1000 orang ini ya pengaruhnya tidak akan kemana-mana tapi kalau merusak sebuah negeri yang negerinya kaum muslimin wah akan dibaca oleh dunia telat akhlaknya sama dengan kita dan pernah suatu ketika ada orang bercerita ada saya itu meninggalkan Indonesia 10 tahun pulang ke Indonesia perubahan akhlak sudah luar biasa dahsyat tapi waktu saya di negeri kafir saya meninggalkan 10 tahun balik ya tetap begitu-begitu belum banyak perubahan akhlaknya akhirnya tingkat kerusakannya tidak sedahsyat yang ditemui di dalam kaum kaum muslimin akan tapi kami jawab cukuplah bahwasanya kerusakan akhlak mereka yang paling dahsyat adalah mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi sudah cukup itu saja dulu <laughs> mereka mengatakan Tuhan mereka adalah selain Allah itu adalah kerusakan akhlak yang paling dahsyat supaya kita tidak tidak terlalu terkagum-kagum dengan cara yang salah tapi ingat kebenaran adalah hikmah al hikmah dholatul mu'min kebenaran adalah hikmah adalah barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun berada kita akui. Kalau ada kebaikannya kita temukan di Singapura, di Belanda, di Inggris, coba. Kalau benar kebaikan dari datnya adalah kebaikan, memang kebenaran dan kebaikan bukan anda ada istilahnya dati. Dati nggak ada. Tidak ada istilahnya dati, tapi syar'i semuanya sesuai dengan syariat yang menilai. Bukan seperti orang Mu'tazilah, atau akli, bukan seperti sebagian orang katakan dati. Jadi kebaikan-kebaikan itu adalah anggap saja kalau itu kebaikan akhlak yang disepakati pasti di dalam Islam juga ada nggak mungkin tidak kebaikan yang ada di negeri kafir di Inggris di Belanda coba misalnya pertentangan yang baik oh masya Allah di Perancis peraturan rapi di Singapura orang nyebrang jalan saja harus nunggu lampu merah oh rapi ngantri di Hongkong Kong lu nih sebenarnya kan di Islam diajarkan ngantri itu kan penting kan orang lain ngantri itu budaya ngantri coba kita melihat di Hong Kong itu ada orang mau naik mau naik bis saja itu panjang Duh, kenapa ini ngantri bu ya oh ngantri sampai panjang begitu ya kalau belum waktunya ya tidak bakal naik ini sebenarnya akhlak yang mulia tapi tidak pernah kita terapkan ngantri itu maksudnya apa memitar mendahulukan orang lain ini kan akhlak kita cuman kita dikuasai oleh egois rebutan yuk hmm. ke perpustakaan ngantri eh beli kue ngantri panjang Aduh, Masya Allah cuman perlu menata mungkin dalam pikiran dia itu biarpun bukan karena Allah menata ya kalau saya menunggu semakin lama berarti kuenya semakin enak kenapa? semakin lapar saya ini mungkin ditata aja hatinya hmm kalau kita wah oh, ya, ya, ya, Masya Allah nih Nah, tapi jangan dikatakan yang rebutan ini Islam bukan. Islam sudah indah. Islam ada. Aturan Islam ada. Mementingkan orang lain baik seperti itu kalau kita melihat dunia itu memang keadaan seperti itu umat Islam maka yang perlu kita galakkan bagaimana berdakwah kekompakan di dalam berdakwah dan arti kompak itu bukan berarti kita itu harus bergabung terus musyawarah ketemu dan kebanyakan musyawarah nanti Wong sebuah organisasi Islam Indonesia saja mau membahas tentang masalah itu eh musyawarahnya di luar negeri di Inggris mau ngapain ngabisin duit akhirnya ini kejadian beberapa tahun yang lalu ada musyawarah atau organisasi Islam di Indonesia ini atau organisasinya siapa itu yang senang musyawarah tuh dibawa eksposonor eh, di mana di Inggris oh iya akhirnya ditunjuk dari pondok-pondok satu dua diajak ke sana untuk musyawarah sampai salah satu tokoh itu ketawa ini lihat yang ditunjuk siapa yang berangkat murid saya dia musyawarah ngapain mau di sini aja gak bisa musyawarah mau diajak musyawarah ke Inggris itu itu hanya ketua organisasinya tadi pengen jalan-jalan saja itu sebenarnya ini kan kebiasaan orang Islam main nggak maju itu sampai kiainya tuh ngomong aneh ini ditunjuk suruh ngirim satu atau dua orang siapa saja deh kok oh, siapa saja kalau musyawarah mestinya kan orang cerdas yang bakal berpikir coba ayo model siapa suka musyawarah ini kata Habib Abdul Bani kita bukan waktu yang berpikir waktu yang berjuang kelamaan nanti kalau masih ayo nah memang tidak harus kita ketemu terus ayo tapi seiring berjuangan saling mendukung makanya kami sebetulnya menghadirkan media itu bukan untuk kami atau siapa ayo yang mau berjuang yang serius akan ketemu judulnya dan kita tidak akan mampu untuk menangani itu semuanya radio kita buat di sana misalnya untuk siapapun ulama yang ada di sana nah, jadi seperti itu jadi kekompakan kemudian faham tentang perkembangan sebab apa kalau kita ingin mm, membidik kalau kita ingin berjuang kita harus tahu siapa kita harus faham hal mat'u orang yang diajak itu pun harus ngerti kita keadaannya kayak apa kalau bahasa Nabi Rasul itu ya nasa ala qadri ukulihim. Nabi itu kalau ngajak bicara orang itu sesuai dengan akal mereka. Lah akalnya kayak apa? Nah kalau mereka akalnya begini, sudah berkembang, sudah keganggu dengan Mbah Google sama Mbah Yahoo, ya masih, ayo hadir ini, oh tidak enggak bakal denger dia. Makanya ayo diserang melalui Mbah Google juga. Kan begitu. Ini adalah cara strategi. Seperti Abdul Hasan Al-Ash'ari itu waktu memerangi kaum Mu'tazilah dan kaum filosof bukan berarti mengatakan filosof haram dialog mantek haram falsafah haram atau tidak gimana Imam Ghazali pun demikian saya akan menjadi orang paling jago dalam mantek dan falsafah untuk merangi mereka dengan senjata mereka begitu karena apa pada dasarnya bukan haram berarti karena dunia falsafah dunia berpikir Islam mengajari berpikir apalah kilun, takkilun tatafakarun dan sebagainya berpikir eh sebagian haram haram ya nggak paham maka Imam Ghazali filosof besar jadi kalau kita telah pelajari ulama itu artinya mengikuti zaman apa yang lagi ngetren saat ini selagi tidak diharamkan secara dati oleh Allah dari asal mubah berpikir menggunakan media media jelas ada isyarat media itu kalau dalam berita kabar itu kan kabar itu kan dulu koran namanya surat kah kabar kan begitu saja namanya koran surat kabar intinya apa berita ya sekarang berita dengan apa saja dong biarpun sekarang ada koran gambarnya nggak karu-karuan kan macam-macam makanya televisi pun bisa kita gunakan untuk menyampaikan kabar yang benar radio menyampaikan kabar yang benar karena di sana ada radio-radio yang digunakan untuk menyampaikan kabar tidak benar televisi pun kabar tidak benar maka kita malu melek ini semuanya nah ini jadi permasalahan kita adalah di diri kita betul yang isyarat yang disampaikan yang benarnya memang ini nih seperti ini gak maju-maju salah kita ribut sendiri berkembang sementara di negeri kafir sampai kita menemukan pengajian kita kan ada pengajian di negeri kafir sana ada bagaimana pengajian diadakan di sebuah stasiun di Taiwan sana misalnya stasiun beludak untuk orang dan mereka biasa nyaman karena ini tanda Islam yang baik memang mereka tidak merasa terganggu dan sebagainya ini misalnya contoh di Korea juga demikian jadi mereka tidak ada masalah tidak mempermasalahkan itu semuanya karena apa? cara kita harus benar makanya baru dipermasalahkan di beberapa negeri yang kita kunjungi akhir-akhir ini di saat munculnya ada orang yang dia ber, ber ada hubungannya dengan yang sudah mengkafirkan teror ini eh, ini bikin masalah lagi sampai kita pun akhirnya dihentikan di salah satu negara negara tetangga kita tidak bisa masuk ke sana negara yang bukan negara Islam gara-gara apa? ada satu orang yang dia itu suka mengkafirkan masuk di situ lalu dicap sebagai seorang teror sehingga ustadz yang lainnya yang bukan teroris juga juga di stop. Nah, ini kan gara-gara model-model begitu ini. Sehingga sampai hari ini kita ditunda. Insya Allah sawal kebuka lagi di negeri tersebut. Kita dakwah masuk ke sana. Kalau kita ke negeri kafir kalau tidak dakwah saya tidak takut mati di sana dalam keadaan kita lagi melancong naudzubillahnya. Kalau dakwah yang apa mati dalam keadaan dakwah insya Allah selamat. Mungkin kalau <laughs> oh, negeri kafir melancong hati-hati. Haram kita masuk negeri kafir kecuali untuk menghantarkan kebaikan. Hei orang kaya, sadari dirimu. Ini peringatan. Haram ke negeri kafir kalau bukan untuk menyampaikan kebenaran sebab di sana banyak sesuatu yang tidak boleh kita lihat aurat dan sebagainya dan sebagainya tapi kalau misalnya untuk untuk mencari menyampaikan kebenaran atau mencari obat yang tidak bisa ditemukan atau mencari obat itu lain ada hajat tapi kalau hanya merancang jalan-jalan naudzubillah tidak ya Masya Allah mata kita sayang ya harus kita melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah ngapain di sana nah, baik itu saja baik itu adalah pertanyaan yang disampaikan beliau adalah problem kita seperti itu makanya apa yang kita lakukan adalah langkah untuk itu